Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai dhanna dan saudari-saudarinya. Kemudian di sini beliau masih berada dalam pembahasan mengenai bait 206 sampai 208 dari Alfiyah Ibnu Malik. Di mana ketiga bait tersebut itu membahas mengenai amalannya Zona dan saudari-saudarinya dan juga penjelasan mengenai macam-macam dari Zona dan saudari-saudarinya. Maka kemarin sudah dibahas bahwa ada yang namanya af'alul qulubi. Ya, jadi zonna dan saudari-saudarinya itu ada yang af'alul qulub dan ada yang namanya af'alut tahwil. Nah, kemudian af'alul qulub itu yang pertama ada yang membawa faidah yakin. Kemudian yang kedua itu membawa faidah uh, rujahan, yaitu kecondongan. Maka di sini dibahas pembahasan atau kelompok yang ketiga, macam yang ketiga dari af'alul qulub yaitu al-qismu tsalitsu. Macam yang ketiga dari af'alul qulub adalah ma yufidu fil khabari yaqinan au rujahanan. Jadi al-qismu tsalitsu min af'alil qulubi ma yufidu fil khabari yaqinan aw rujahanan. Yaitu dengan pengkhabarannya itu membawa faidah yakin atau rujahan, condong. Wal ghalibu kaunuhu lil yaqini. Akan tetapi dalam kebanyakan penggunaannya, itu keadaannya, penggunaannya itu adalah untuk membawa makna yakin. Wa huwa fi'lani. Dan yang masuk dalam golongan yang ketiga ini itu ada dua fi'il. Yaitu ro'a wa alima. Yaitu fi'il ro'a dan alima. Famithalu ro'a, maka contoh untuk fi'il yang ro'a, itu ada ro'aitul ulama'a Baqina ma baqiyat dahru. Ra'aitul ulama'a baqina ma baqiyat dahru. Maka di sini maknanya adalah yakin. Berarti saya meyakini para ulama itu akan terus ada selama masa itu masih ada. Maka di sini ro'a tidak bermakna melihat, tetapi meyakini. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan di antara contoh penggunaan fi'il ro'a ini, itu ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ma'arij ayat ke-6 dan ayat ke-7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka menyangka bahwa ba'ath, kebangkitan itu adalah sesuatu yang jauh atau mustahil. Wa narahu qariba. Dan kami meyakini bahwa ba'ats ya yaitu kebangkitan itu adalah sesuatu yang dekat. Atau kita lihat penjelasannya fal maka yang pertama yaitu ro'a yang pertama itu adalah lidzonni. Maknanya adalah sangkaan, berarti mereka menyangka. wa Wathaniyatu lil yaqini dan yang kedua berarti yang narohu itu maknanya adalah yakin. Ai, maka maknanya adalah yazunnunal ba'fa mumtani'an. Mereka menyangka bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang mustahil. Wa na'lamuhu waqi'an la mahalata dan kami meyakini, ya mengetahui atau meyakini bahwa hari kebangkitan itu waqian, ya, akan terjadi la mahalata, dengan pasti. Maka kita lihat di sini, di dalam surat ini, ada ro'a yang bermakna zon dan ada ro'a yang bermakna yakin. Wa mithalu alima dan contoh untuk yang alima itu adalah alim tusulha khairon. Alim tusulha khairon. Ya, saya meyakini bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang baik. Maka kita lihat di sini, alima di sini itu juga bermakna yakin. Dan dia dapat menasobkan dua maf'ul yaitu as-sulha dan khairon. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara penggunaan dari alima itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ya dalam surat Muhammad ayat ke 19 ya surat Muhammad ayat ke 19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka apa makna i'lam di sini? Ai tayakkon wa'taqid. Ya tayakkon wa'taqid yakinilah dan percayailah bahwa ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna wasmuha wa khabaruha saddat masadda maf'ulai i'lam. Maka di sini ya anna ya kemudian isim innanya kemudian khobar innanya, itu menempati kedudukan dua maf'ul bagi i'lam. Ya, kita lihat dalam ayat tersebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka anna, isim inna, dan khobar inna itu menempati kedudukan dua maf'ul bagi i'lam. Waqala syairu dan seorang penyair mengatakan dalam syairnya Alim tukal badilal ma'rufa fan ba'athat ilaika bi wajifatus syauqi wal amali ya alim tukal badilal ma'rufa fan fan ba'athat ilaika bi wajifatus syauqi wal amali maka saya meyakini bahwa engkau itu memberikan kebaikan. Maka dalam diriku itu bergerak ya dorongan kerinduan dan harapan ya untuk mendatangimu. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Van ba'athat, maksud dari Van ba'athat di dalam Eh, syair tersebut ai tharat wa taharrakat ya tharat wa taharrakat yaitu bergairah dan bergerak wajifatu tadi dalam syair ada wajifatu syauqi wal amali maka apa yang dimaksud dengan wajifatu jam'u wajifatin itu adalah jamak bagi wajifatun apa itu wajifatun? Dorbun minasairis sari'i. Yaitu salah satu jenis dari sebuah pergerakan yang cepat. Wal muradu dan yang dimaksud di dalam syair tersebut itu adalah dawa'i syauqi wa asbabuhullati ba'athathu ala zahabi ilaihi. Ya, jadi dorongan, ya kerinduan dan juga sebab-sebabnya yang mengirimkan dia ya orang tersebut untuk pergi kepada orang yang menjadi target syair tersebut. Ya, kita kembali ke atas. Maka di sini fa'alima, maka fi'il alima di sini itu adalah lil yaqini. Ya, membawa makna yakin. Ya, mengapa watalilu yang menjadi bukti akan hal tersebut adalah annal maqama maqamu madahin wastijadain. Karena konteksnya, konteks dari syair ini adalah konteks memuji ya memuji alim tukal badilal ma'rufa ya saya meyakini engkau itu adalah orang yang memberikan kebaikan wastijadain ya dan konteksnya juga adalah konteks ya mengharapkan sesuatu meminta maka karena konteksnya seperti itu, pasti yang disampaikan tidak mungkin sangkaan atau kecondongan, tetapi keyakinan. Kemudian berikutnya, berikutnya al-qismur rabi'u jenis yang keempat dari af'alul qulub itu adalah ma yufidu fil khabari rujahanan au yaqinan. Yang dengan pengkhabarannya itu faedah yang diberikan itu adalah rujahan, ya kecondongan atau yakin wal ghalibu kaunuhu lirrujahani. Akan tetapi untuk kelompok ini mayoritas penggunaannya itu adalah untuk makna rujahan, untuk makna kecondongan. Wa huwa thalathatun. Dan ada tiga fiil yang masuk ke dalam kelompok keempat ini. Zonna wa khala wa hasiba. Yaitu zonna, Qala dan hasiba. Famithalu dhonna, maka contoh bagi fi'il zonna yaitu dhonantul kitaba maujudan. Saya menyangka kitab tersebut ada. Maka di sini, dhonna di sini maknanya adalah rujahan, ya, kecondongan, sangkaan. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan di antara contoh penggunaan dhanna adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-101. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura Faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Maka Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya saya menyangka engkau, wahai Musa, adalah seseorang yang terkena sihir. Maka adhunnu di sini itu maknanya adalah sangkaan. wa qadatus-ta'malu lil yaqini. Walaupun mayoritas dhanna itu digunakan untuk rujahan, namun wa qadatus-ta'malu lil yaqini. Dan terkadang dhanna ini itu digunakan dalam sebuah kalimat untuk membawa makna yakin. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rob mereka. Maka di sini Yadhunnuna di sini, yadhunna, yadhunnu di sini, itu maknanya adalah yakin ala ahadil qaulaini. Tapi ini adalah salah satu dari dua pendapat dari ulama Al-Qur'an. Kita lihat catatan kaki di sini. Undur ini dapat dilihat di Ma'anil Qur'ani, kitab Ma'anil Qur'an, Lizzajjaji, yaitu buah karya Az-Zajjaj, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata ihda wa thalathina wa thalathimiatin, pada halaman 331. Kemudian dapat juga dilihat di Al-Bahrul Mukhaytu ya buah karya Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Mujallad Thaniya pada jilid kedua safhata sab'in wa sab'ina wa mi'ataini pada halaman 277. Kemudian kita kembali ke atas wa mithalu khala yang tadi ada tiga fiil yaitu dhanna, khala dan hasiba. Maka contoh untuk fiil khala yaitu khiltud dirasata mut'atan. Saya menyangka pelajaran tersebut menyenangkan. Maka di sini ya khala kemudian khiltu nah di sini itu maknanya adalah rujahan menyangka. Wa qad waradat ma'nal yaqini fi qawli syairi. Dan sungguh Fi'il qala ini itu didatangkan dengan makna yakin di dalam ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan Da'anil ghawani amma hunna wa khiltuni liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Da'anil ghawani amma hunna wa khiltuni liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Para wanita yang cantik tersebut itu menyebutku atau memanggilku sebagai paman mereka. Wakhil tuni, ya, padahal saya meyakini liyasmun, ya bahwa saya itu memiliki nama. Fala ud'a bihi, ya, maka mengapa saya tidak dipanggil dengan nama saya tersebut. Wahwa awalu. Padahal nama tersebut itu adalah yang lebih awal, ya, lebih awal saya miliki sebagai nama. Kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Nah, apa yang dimaksud dengan da'ani? Ya, da'ani itu adalah samani. Ya, mereka memanggilku atau menamaiku ya atau menyebutku seperti itu. Kemudian al-ghawani yang dimaksud dengan al-ghawani an-nisa ul-hisanu yaitu para wanita yang cantik. Fala ud'a bihi dan apa maksud fala ud'a bihi? Ala taqdiri hamzatil istifhamil inkari maka di situ dalam fala abhi itu ditakdirkan adanya hamzah istifham yang bermakna ingkar, pengingkaran. Maka bagaimana takdirnya? Ai afala ud'abihi. Ya, mengapa saya tidak dipanggil dengan nama tersebut? Wal makna dan makna dari syair tersebut Sammanin ul hisa Sammanil sammanin nisaul khisanu ammahunna. Para wanita yang cantik tersebut itu memanggilku sebagai paman mereka. Walhalu padahal anni tayaqqantu fi nafsi annali isman. Ya, saya meyakini di dalam diriku bahwa saya itu memiliki nama kuntu ud'a bihi yang dahulu saya itu dipanggil dengan nama tersebut. Falima la ud'a bihil ana. Maka mengapa ya, saya tidak dipanggil dengan nama tersebut sekarang? Walhalu annahu awwalus min li. Padahal nama tersebut itu adalah nama yang paling awal bagiku. Ya, namun yang jadi syahid di sini bahwa tadi di atas di dalam syair tersebut ada kata-kata uh, khiltuni. Nah, di sini bukan khola yang bermakna rujahan, tetapi maknanya adalah yakin. Nah, bagaimana penjelasannya? Wadzalika li'annahu la yadhunnu anna li nafsihi isman. Karena orang tersebut itu bukan menyangka bahwa dia itu memiliki nama bagi dirinya. Bal huwa ala yaqinin min Ya kan tetapi dia yakin bahwa dia memiliki nama tersebut. Kemudian fiil yang ketiga wa mithalu hasiba dan contoh untuk fiil hasiba itu adalah hasibal muhmilu annajaha sahlan. Orang yang lalai itu menyangka bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang mudah. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh penggunaan fi'il hasiba itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Ibrahim ayat ke-42 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun dan janganlah sekali-kali engkau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maka di sini hasiba di sini bermakna sangkaan. Kemudian kita lanjutkan amman nau'utsani min af'ali hadzal babi adapun macam yang kedua dari fiil-fiil yang ada dalam bab ini yaitu bab zonna dan saudari-saudarinya, fahuwa dia adalah af'alut tahwili, yaitu af'alut tahwil. Apa itu af'alut tahwil? Wahiyallati tadullu ala tahawwulis syai'i wantiqalihi min halatin ila ukhra. Ya, jadi ini definisi dari af'alut tahwil itu adalah wahiyallati tadullu ala tahawwuli syai'i wa intiqalihi min halatin ila ukhra yaitu fiil-fiil yang menunjukkan akan perubahan sesuatu ya perubahan sesuatu dan perpindahannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Watusamma aidon af'alat tafsiri. Dan af'alut tahwil ini juga dinamakan sebagai af'alut tafsir. Ya, sayyara yusayyiru tafsiran. Mengapa? Li'anna kulla fi'lin minha bima'na sayyara. Karena setiap fi'il yang masuk dalam kelompok ini, itu maknanya adalah sayyara, berubah. Wahia sab'atun. Dan fiil yang masuk dalam kelompok ini itu ada tujuh. Apa saja itu? Ja'ala. Ya. Kemudian wa rodda. Yang pertama ja'ala, kedua rodda. Wa taroka. Kemudian taroka. Wattakhodha. Kemudian ittakhodha. Wattakhidha kemudian takhidha. Wa kemudian sayyara, kemudian wa wahaba. Kemudian yang terakhir adalah wahaba. Ada tujuh. Famithalu ja'ala, maka contoh untuk fi'il yang pertama yaitu ja'ala yang masuk dalam af'alut tahwil, itu adalah ja'altu zahaba khotaman. Ya ja'altu dzahaba khotaman. Saya menjadikan emas tersebut menjadi cincin. Ya, berarti ya maknanya sayyara, saya mengubah emas tersebut, ya mengubah emas tersebut menjadi cincin. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara penggunaan fiil ja'ala itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami Ya, hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Atau kita lihat catatan kaki berkaitan dengan ayat ini. Kodimna, yang maksud dari kodimna di sini, ai, maksudnya adalah amadna Wal haba'u kemudian maknud, maksud dari haba dalam ayat tersebut itu adalah ma yura apa yang dapat terlihat min ghubarin ya berupa debu fi syu'a'i syamsi ya, yang dapat di, ya, apa yang terlihat berupa debu dari sinar matahari ya fi syu'a'i syamsi dakhili minan nafidhati. Berarti debu yang dapat terlihat dari sinar matahari yang masuk melalui jendela. Ya, kita kembali ke atas. Ya, maka di sini ada faja'alnahu haba'an manthura. Maka di sini maksudnya adalah ya kami jadikan. Ya kami jadikan. Kemudian maf'ul yang pertama adalah ha, kemudian maf'ul yang kedua adalah habaan. Kemudian kita lanjutkan wa mithalu radda dan contoh untuk fi'il radda itu adalah raddatil istiqamatu alwujuhal limata muzlimata nayyiratan ya raddatil istiqamatul alwujuhal mudlimata nayyiratan Istiqomah itu menjadikan wajah-wajah yang suram menjadi bercahaya. Ya, maka di sini raddat ya radda di sini itu adalah fa'ilnya adalah al-istiqamatu. Kemudian maf'ul yang pertama adalah al-wujuha Kemudian maf'ul yang kedua adalah nayyiratan. Muzlimata adalah sifat bagi al-wujuha. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara penggunaan fi'il rodda, itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-100 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا minalladzina من الذين yaruddukum ba'da imanikum بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا kitaba من الذين imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, Ya, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, niscaya mereka akan ya, menjadikan kalian ya setelah kalian beriman itu menjadikan kalian menjadi orang kafir. Ya. Nah, maka di sini dilihat Lanjutannya ala ra'yi man yu'ribu kafirina maf'ulan fanian. Ya ala ra'yi man yu'ribu kafirina maf'ulan fanian. Ini mengikuti pendapat ya ulama yang mengi'rab kafirina dalam ayat ini sebagai maf'ul yang kedua. Jadi syahidnya adalah yarutukum Ya, kum di situ sebagai maf'ul yang pertama. Kemudian kafirina itu ada yang mengi'rabnya sebagai maf'ul yang kedua. huwal adharu dan pendapat yang ini itu yang lebih jelas. Ya, di i'rab kafirina di i'rab sebagai maf'ul yang kedua. Wa qauluhu ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara." Lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara. Ya. Supaya mereka atau ya sebelumnya watakafi min ahlil kitabi ya sebagian besar ahli kitab itu menginginkan lau nakum min ba'di imanikum kufaro agar mereka dapat mengembalikan atau menjadikan kalian ya setelah keimanan kalian itu menjadi kafir Ya, maka di sini juga sama. Syahidnya adalah yarutu nakum min ba'di imanikum kuffaron. Kum dari yarutuna itu adalah, eh, kum adalah maf'ul yang pertama bagi yarutuna. Kemudian kuffaron adalah maf'ul yang kedua. Ya, kemudian fiil yang berikutnya wa mithalu taroka yaitu makna uh, contoh penggunaan fiil taroka yaitu Tarok tutulaba ya bahasuna fil mas'alati. Saya menjadikan para pelajar tersebut itu melakukan pembahasan dalam suatu masalah. Maka di sini taroka di sini maksudnya adalah ya menjadikan mengubah ya menjadikan. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh penggunaan fi'il taroka itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi ayat ke-99. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna ba'dahum yauma idhi yamuju fi ba'd." Dan kami menjadikan mereka di hari itu ya, bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Ya, maka di sini maf'ul yang pertama dari tarokna itu adalah hum. Maaf, ba'dahum. Ya, tarokna itu maf'ul yang pertama ba'dahum. Kemudian maf'ul yang kedua adalah jumlah fi'liyah muju. Nah, kemudian eh, berikutnya wa mithalut takhadha dan contoh untuk penggunaan fiil ittakhadha itu adalah ittakhadtu talibal ilmi sadiqan ittakhadtu talibal ilmi sadiqan saya menjadikan penuntut ilmu tersebut sebagai kawan dekat Ya, maka di sini ittakhadha di sini maksudnya adalah ya sayyara, menjadikan. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh penggunaan ittakhadha itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-125. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan kami, maaf, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, ya, kekasih. Ya, ini salah satu keistimewaan dari Ibrahim, itu adalah, beliau adalah khalilur rahman. Ya. Maka di sini, ya Ibrahim salam itu dijadikan Allah sebagai khalil. Maka ittakhadha di sini maknanya adalah sayyara. Maka tadi kalau di ittakhadtu talibal ilmi sadiqan, taliba itu menjadi maf'ul yang pertama, sadiqan itu maf'ul maful yang kedua. Sedangkan pada wattakhadallahu Ibrahim khalila itu Ibrahim menjadi maf'ul yang pertama, khalilan sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian wa mithalu takhidha bitakhfifi. Ya, kemudian contoh untuk takhidha ya dengan takhfif. Tadi kan asalnya ittakhadha, ada tasydid di taknya. Ya, maka di sini dapat dibaca sebagai takhidha ya dengan takhfif. Maka bagaimana itu menjadi takhidhatil hararatu as-salja ma'an. Takhidatil haroratu athalja ma'an. Suhu yang panas itu menjadikan salju sebagai atau menjadi air. Ya, jadi panas itu menjadikan salju menjadi air. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh penggunaan takhidha itu ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-77. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajran. Ya qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Maka Musa berkata, ya jika engkau menginginkan, ya niscaya engkau dapat ya mengambil upah untuk hal tersebut. Ya, tapi di sini kita lihat yang digunakan adalah ittakhadta. Ya, lattakhadta. Ada tasdidnya. Nah, maka bagaimana penjelasannya? Faqad qara Ibnu Katsirin maka sungguh Ibnu Katsir salah seorang ulama qiraah wa Abu Amrin ya, dan juga Abu Amr kedua ulama qiraah Sab'ah ini itu membacanya dengan bitakfi fitai dengan mentakhfif huruf ta wa kasril khoi dan mengkasrohkan huruf kho ala wazni la alimta mengikuti wazan la alimta maka bagaimana beliau berdua membacanya qala lau syi'ta latakhidta alaihi ajron. Qala lau syi'ta latakhidta alaihi ajron. Ya mengikuti wazan la alimta. Wa qara'a baqiyatus sab'ati tasydidit ta'i wa fathil kha'i. Akan tetapi ulama ulama qira'ah sab'ah yang tujuh selain beliau berdua itu membacanya dengan mentasdita dan memfathahkan kho. Berarti tadi lat takhodda. Tetapi kalau Ibnu Kathir dan Abu Amr ya rahimahumallahu taala membacanya dengan la takhidta. Wa mithalu sayyara dan contoh untuk yang sayyara itu adalah sayyartu ya saya mengubah atau menjadikan sayyartuz zujaja lamian. Saya menjadikan kaca tersebut berkilau. Wa mithalu wahaba dan contoh wahaba wahabanil wahabanillahu fida haqqi. Ya Allah menjadikanku sebagai tebusan kebenaran. Wa ila ma taqaddama minat tafsili asyara bin malikin biqaulihi. Maka terhadap penjelasan dan perincian yang telah berlalu ini, itu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengisyaratkannya dengan ucapan beliau, Insib bifi'lil qalbi ila akhirihi. Nasobkanlah dengan fi'il qalb dan seterusnya. Ai maksudnya adalah, Insib bil fi'lil qalbiyi juz'ayi betida. Ya, nasobkanlah dengan fi'il qob. Nah, apa yang dinasobkan itu adalah dua bagian ibetida. Ya, juz'ayi betida. Nah, apa yang dimaksud dengan juz juz'ayi betida? Ay al-mubtada'u wal khobaru. Yaitu mubtada dan khobar. Namun kita lihat catatan kaki di sini. ya. Namun di sini dijelaskan la yalzamu tukhulu hadhil af'ali 'alal mubtada'i wal khabari haqiqatan. Ya. Tetapi masuknya fiil-fiil ini itu tidak selalu ya ke dalam mubtada dan mubtada dan khobar secara hakikatnya. Ya, artinya ketika misalnya ada af'alul kulub ya itu kemudian masuk kepada dua ke dalam dua kata itu belum tentu dua kata tersebut itu adalah mubtada dan khobar secara hakikatnya. Ya. Maka bagaimana faqad tadkhulu ala ma asluhu al mubtada wal khobaru. Maka terkadang af'alul qulub atau fiil-fiil ini termasuk af'alut tahwil yaitu masuk ke dalam sesuatu yang asalnya adalah mubtada' dan khobar. Wa qad tadkhulu ala ma laisa asluhu al mubtada wal Dan terkadang af'alul af'al bab ini itu terkadang masuk ke dalam apa yang asalnya itu bukan mubtada' dan khobar wal muawwalu ya dan yang dijadikan pegangan alastiqamatil ma'na al muradi bi ghairi ghumudin yang dijadikan pegangan bahwa maknanya itu tetap ya makna yang dimaksudkan dari fiil-fiil tersebut itu tetap ya kalau maknanya rujahan ya rujahan kalau yakinnya yakin kalau bermakna tasir berubah juga berubah bi rumudin tanpa adanya kesamaran. Famathalan fi af'alit tahwili, maka contohnya pada fiil-fiil yang tahwil. Nahwu contohnya, Soyyartu dhahaba khotaman. Saya menjadikan emas tersebut menjadi cincin. La yasihu antakula, ya dalam contoh ini engkau tidak boleh untuk mengatakan kalau misalnya anda menganggap az-zahaba khotaman itu asalnya mubtada dan khobar. Padahal tidak boleh dikatakan az-zahabu khotamun. Ya tidak boleh. Ya emas adalah cincin. Belum tentu. Ya, tidak dapat dikatakan emas adalah cincin. Karena cincin belum tentu emas, emas juga belum tentu cincin. Wa kadza fi ba'di af'alil qulubi ya dan juga eh, sebagaimana pada sebagian fiil-fiil yang kulub ya af'alul kulub mislu contohnya la tahsabil majda tamron ya la tahsabil majda tamron janganlah engkau menyangka kemuliaan itu seperti kurma ya, ini af'alul kulub yang bermakna rujahan menyangka Fala yastaqimu antakula, maka tidak tepat ya bagimu untuk mengatakan al-majdu tamrun. Ya, kemuliaan adalah kurma. Ya, tidak berkaitan, ini bukan mubtada dan khobar. Nah, itu maksud dari catatan kaki ini bahwa kedua maf'ul dari fiil-fiil ini itu belum tentu mubtada dan khobar. Kita kembali ke atas. Wa asyara qawlihi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau a'ni ra'a ila akhirih. Ya yang saya maksud adalah ra'a ya dan seterusnya. Ila annal maqsuda af'alun muayyanatun. Bahwa yang dimaksud itu adalah fiil-fiil yang tertentu. Iz laisa kullu fi'lin qalbiyyin yansibu maf'ulaini. Ya, sedangkan tidak setiap fi'il yang kolbi, yang perbuatannya itu dikerjakan dalam hati, itu menasobkan dua maf'ul. Ya, belum tentu. Bal huma huwa lazimun. Ya, bahkan ada fi'il kolbi yang fi'ilnya fi'il lazim. Tidak memerlukan maf'ulun bihi Nahwu contohnya fakkarat talibu. Ya, pelajar tersebut telah berpikir. Yaitu berpikir itu perbuatan di dalam hati. Namun di sini tidak memerlukan maf'ulun bihi. Wa minhu ma huwa muta'addin liwahidin. Dan di antara af'al fi'il yang bermakna kolbi itu ada yang muta'addi memerlukan maf'ul tapi liwahidin hanya perlu satu maf'ulun bihi. Nahwu contohnya, fahimtul mas'alata. Saya memahami permasalahan tersebut. Maka di sini maf'ulnya hanya satu, yaitu al-mas'alata. Thumma addada af'alal qulubillati tanusibu maf'ulaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan satu persatu af'alul qulub yang menasabkan dua maf'ul. Wa qad qadat daruratu syi'ri 'ala an-nazimi an yazidal alifa fi akhiril fi'laini. Dan sungguh kaidah syair atau darurat syair itu mengharuskan nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala untuk menambahkan alif di akhir dari dua fi'il. Ya, karena kita tahu dalam bait tersebut itu ada yang ditambahkan alif ya yaitu wajada wasayyara. Ya wajada wasayyara karena insib bi fi'lil qalbi juz ayyibtida a'ni ra'a khala alimtu wajada. Ya, ada alif di situ. Kemudian dhanna hasibatu wa za'amtu ma'a'ad fajadara wa ja'ala ladka taqad. Wahab ta'allam wallatika sayyara. Ada alif di situ. Tapi di situ alifnya bukan alif itsnain tapi alif karena adanya darurat syair. Ya. Kemudian wa an yukhaffifat tala fil fi'li adda. Ya, dan darurat syair juga mengharuskan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala untuk mentakfif dal yang ada pada fiil adda. Ya, karena kan dhanna hasibatu wa za'amtu ma'ad ya langsung disukun di situ. Tidak dibaca tasdidnya. Karena darurat syair yang menyamakan dengan hajadara wa ja'alal ladhka taqad. Ya, ada di belakangnya ada i'taqad seperti itu. Ini dalam ilmu syair. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ja'ala ladz Ya, ja'ala yang maknanya seperti i'taqada. Ihtirazun min ja'alal ladzi makna sayyara itu untuk mengecualikan dari ja'ala yang bermakna sayyara. Fa innaha min af'alit tahwili kama marra. Ya, karena ja'ala yang bermakna sayyara itu bukan af'alul qulub, tetapi maksud masuknya ke dalam af'alut tahwil sebagaimana telah berlalu. Wa qawluhu alladh ya dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala alad itu adalah ismun mausulun. Adalah isim mausul. Wa huwa lughatun fil ladzi dan itu salah satu dialek dalam membaca alladhi Thumma asyara ila af'ali tahwili. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada fiil-fiil tahwil biqaulihi wallati kasayyara dengan ucapan Ibnu Malik fiil-fiil yang bermakna seperti as bermakna seperti sayyaro. Walam yadhkurha, tetapi Ibnu Malik rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan satu persatu apa saja af'alut tahwil tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.